Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang Islam radikal. Karena akhir-akhir ini banyak berkembang isu-isu tentang Islam radikal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Islam itu artinya berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah otomatis akan memiliki sifat yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Akan memiliki sifat yang kasih sayang kepada Allah. Karena dalam Islam diajarkan kasih sayang. Bahkan Kulu amalin bila basmalah batin Segala apapun amal tanpa ucapan bismillah, tanpa bismillah, maka amal semuanya. Maka batal semuanya. Amal semua itu, am, semua amal apapun yang kita perbuat tanpa bismillah itu batil. Nah, maka di sini saya akan mengatakan tentang, eh, apa, menerangkan tentang bismillah tentang Bismillah. Saya akan menjelaskan lebih dulu tentang Islamnya. Islam ini berserah diri kepada Allah. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah maka akan memiliki sifat seperti sifat-sifat Allah yang maha kasih dan maha sayang. Sehingga perwujudan dari sifat itu ada di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim sehingga segala apapun perbuatan tanpa Bismillah maka semuanya akan batal. kalau kita mau sholat harus diawali Bismillah mau berangkat kemanapun harus diawali Bismillah mau kerja harus diawali dengan Bismillah bahkan mau tidur pun kita harus mengawali dengan Bismillah ini sebagai wujud syukur nah Mari kita bahas tentang apa itu Bismillah. Bismillah itu dari kata bi, sin, mim, lah. Di di sini bukan dengan nama Allah, karena kalau nama Allah dalam bahasa Arab adalah ismi. Kalau seandainya Bismillah diartikan dengan nama Allah, Berarti harusnya bukan bismillah, tapi biismillah. Dan ketika misalnya contohnya saya makan daging. Kalau saya makan dengan menyebut nama daging. Itu berarti tidak saya tidak makan tidak dengan daging. Bisa jadi saya cuma makan nasi doang. Karena apa? Karena makan dengan menyebut nama daging. Ini fenomena yang terjadi ketika terjadi Qiraatul Quran. Si penterjemah selalu menterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Bah, dengan menyebut nama Allah artinya Allah tidak hadir di situ. Hanya disebut saja atau hanya mengatasnamakan saja. Kalau seandainya Bismillah diartikan dengan nama Allah, banyak orang yang akhirnya sekarang ini hanya mengatasnamakan Allah. Banyak orang yang mengatasnamakan Allah. Tapi Allah tidak hadir di dalam dirinya. Allah tidak hadir dalam perbuatannya. Karena dia mengartikan bismillah dengan nama Allah. Padahal tidak ada nama Allah di sini. Tidak ada Allah. Kalau dengan nama Allah harusnya di Bismillah katanya bukan bismillah. Tapi kenapa alifnya lebur? Alif ini adalah perwujudan Allah yang menjelma ke dalam diri makhluk, perwujudan makhluk. Nah, ketika alif melebur artinya antara diri yang diciptakannya, antara makhluknya sudah melebur nyatu dengan kuasanya. Artinya Allah jumeneng, artinya Allah meliputi diri Orang yang sudah mengatakan bismillah artinya Allah sudah larut. sudah menjadi satu kesatuan di situ. Ketika Allah sudah larut, sudah hadir menjadi satu kesatuan di dalam hidup kita dan gerak kita, ucapan kita, maka otomatis akan tercipta terobjek subjek ini friend, eh, ini objek objeknya kan terlihat orang itu akan memiliki sifat yang Rahman dan Rahim yang maha kasih dan maha sayang kasih dan sayang ini adalah orang yang tersentuh dengan kuasa Allah tersentuh dengan bismillah orang yang menarik inilah orang-orang yang Islam sehingga ketika seseorang yang Islam berserah diri kepada Allah, gambarannya dia akan hidupnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hidupnya diawali dengan kasih sayang. Bertemu dengan tetangga, ya selalu senyum. Paling tidak mengucapkan selamat pagi. Orang akan melihat, ini orang penuh dengan kasih sayang karena begitulah Tuhan, begitulah Allah, apapun mau menyebutnya, ketika menciptakan alam semesta ini penuh dengan kasih sayang. Semua ajaran, apapun ajarannya, ajaran tentang keilahian itu mengajarkan kita untuk memiliki rasa kasih sayang. Bismillah ini adalah awal. Sehingga ketika muncul kata Islam, maka otomatis ini akan berseberangan dengan apa yang disebut dengan radikal. Jadi ketika berbicara tentang Islam, maka tidak ada istilahnya radikal. Kalau Islam ya Islam. Islamnya lu walayu Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau berbicara radikal ya berarti radikal bukan orang Islam. Nah, lalu ketika kenapa ada orang Islam tapi hobinya mencela, hobinya memfitnah, hobinya mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu bukan Islam. Itu adalah orang radikal. Tapi ngakunya Islam. Nah, inilah orang yang Islam, maka aku yang sejati. Jadi bismillah, bismillah ini adalah Aku yang sejati. Aku yang sejati. Satu kesatuan dengan kuasanya sifatnya akan Rahman dan rohim. Makanya hidupnya akan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin maka hidupnya akan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, orang yang Bismillah menyatu aku sejatinya dengan kuasa Allah, sifatnya akan rahman dan rohim dan dia hidupnya akan penuh syukur apapun yang terjadi Indonesia alhamdulillah Indonesia aman Indonesia aman alhamdulillah tidak terjadi kerisuhan, tidak terjadi eh, perang Indonesia selalu bersyukur ini gambaran orang yang Islam berserah pada Allah dia akunya sejati akan sifatnya mengeluarkan sifat Rahman dan Rahim dan senantiasa bersyukur karena apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir Rahim karena sifat Allah yang Rahman Rahim turun kepada Malik yang Yaumiddin karena dia yakin Allah yang menguasai seluruh jiwanya Allah yang menguasai seluruh dirinya Malik yang Yaumiddin Allah menguasai jiwanya Allah menguasai dirinya Allah raja dari semuanya maka dia akan percaya kepada apapun yang diberikan Allah kepadanya, dia akan bersyukur. Nah, inilah aku yang sejati. Lalu, ketika ada orang yang radikal, fitnah, mencela, mencaci maki, dan lain sebagainya, ini apa yang Islam atau radikal? Ini bukan Islam radikal. Kalau Islam ya Islam, radikal ya radikal. Tapi kalau tiba-tiba ada orang yang radikal, bahkan dia melakukan titahnya itu melalui ayat-ayat, itu jelas orang-orang radikal bukan orang Islam. Karena Islam itu penuh kasih sayang. Karena Islam itu penuh rahmat dan rahim. Karena Islam itu selalu bersyukur. Nah kalau tidak bersyukur dengan apa yang terjadi Indonesia ini contohnya kurang bersyukur dengan apa ya kondisi yang kita udah aman, tidak ada huru hara dan lain sebagainya. Tidak bersyukur artinya berarti ini bukan orang Islam ini. orang-orang radikal. Ini orang-orang yang sengaja membuat Indonesia ini menjadi kacau. Ini bukan orang bukan orang yang mengaku yang sejati, tapi orang yang mengaku Islam Orang radikal itu bukan orang Islam, tapi orang yang ngaku Islam. Orang yang ngaku Islam, makanya orang-orang yang kerjanya apa? Ngomongin orang. Hah? Kerjanya apa? Ngibulin orang. Hah? Ngibul. Kerjanya apa? Ya bikin hal-hal yang ngehina, ngehina, ngeremehin, merendahin. Hmm? ngibul ngomongin ngejelek-jelekin orang nyari-nyari kesalahan orang ini kerjaan orang yang di sini ngaku kalau orang yang benar-benar eh, benar-benar dia dirinya menemukan aku yang sejati yaitu Bismillah yaitu orang yang telah mengenal aku yang sejati maka sifatnya akan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dan hidupnya penuh dengan rasa syukur dan dialah Islam yang sejati Islam yang senantiasa berserah diri kepada Allah nah ketika muncul tiba-tiba orang-orang yang mengajarkan begini begitu fitnah ini fitnah itu dan lain sebagainya itu bukan Islam itu adalah orang-orang yang radikal Islamnya Islam, radikalnya radikal. Islam itu tidak radikal. Islam itu ajaran yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan sampai ada di Rasulullah mengatakan, kamu tidak beriman sebelum kamu mencintai tetanggamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Saya diajarkan seperti itu dari kecil oleh ibu saya. Saya diajarkan ketika saya bertemu orang Assalamualaikum Selalu tersenyum Dengan siapapun Karena Islam itu rahmatan lil Karena Islam itu penuh kasih sayang Karena Islam itu merangkul Bukan menghina Bukan menyebar fitnah Bukan mencaci Apalagi sampai kita meyakini hoak-hoak berita yang nggak jelas Apalagi sampai kita mengarahkan opini publik untuk membenarkan fitnah-fitnah. Mau dibilang mendari. Semoga kita dijauhkan dari fitnah-fitnah dajjal sehingga membuat orang-orang menjadi radikal. Tapi bukan Islam. Ingat, Islam ya Islam, radikal ya radikal. Kita harus terpisah. Tidak ada yang namanya Islam radikal di Indonesia ini. Adanya cuma Islam dan radikal. Orang Islam jirinya adalah orang yang penuh dengan kasih sayang, tidak suka menyebarluas, tidak suka memfitnah, senantiasa bersyukur dengan apapun yang terjadi, selalu penuh kasih sayang dengan siapapun. Inilah orang-orang yang mengenal aku yang sejati. Tapi orang-orang radikal ini orang-orang yang mengaku, ngomongin ngejelekin, fitnah dan sebagainya. Ngaku-ngakunya Islam, padahal mah bukan Islam, ngakunya saja. Ini orang-orang radikal, ini anak buah Dajjal. Jadi sekali lagi sebetulnya di Indonesia tidak ada yang namanya Islam radikal. Yang ada hanya Islam atau radikal. Kalau dia bertindak, berdakwah, berbicara menggunakan ayat, tapi ternyata untuk mencela, menghina, menyalahkan, itu bukan Islam, tapi radikal. Ini adalah benih-benih lahir kembali Ibnu Muljam. Siapa Ibnu Muljam? Ibnu Muljam ini adalah Abdullah bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika sholat subuh hanya karena berbeda paham, hanya karena berbeda idealisme. Ali bin Abi Thalib yang begitu yang begitu soleh, pemimpin yang begitu bijaksana, bahkan ketika dia mendengar tangisan mbak, tangisan anak kecil yang lapar karena belum makan, dia sampai memikul beras dari istana. Bahkan ketika pengawalnya mengatakan biarkan sultan aku yang bawa tidak ini dosa saya saya harus membawa kerum beras ini ke rumah orang yang saya merasa telah mendolimi saya tidak adil itu orang yang benar-benar soleh tapi tingkat pada saat itu orang yang soleh dihadapkan dengan orang-orang yang daya hayalnya terlalu tinggi menginginkan ini menginginkan itu dengan sejahtera itu tapi ibu Mujan ini apa Abdullah bin Mujan ini hak tapi Quran. Ibnu Mujan ini pasti ngomongin ayat-ayat. Bahkan dia ketika menusuk Ali dan membunuh Ali dengan pedangnya, itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tapi itu tidak dijadi jaminan seorang itu khusnul khusnul eh, khotimah, meninggal dalam keadaan baik. Ibnu Abdullah bin Mujab ini husnul khotimah, meninggal dalam keadaan neraka. Karena kebencian ketika saat kita membenci, di situ sebetulnya kita telah menanam api neraka dalam diri kita. Di saat kita mencela, di situ kita sebetulnya tidak usah menunggu neraka itu nanti. Ketika kita mencela, ketika kita benci, ketika kita percaya kepada Allah, itu sebetulnya kita sudah menanam neraka dalam diri kita. Ini benih radikal ini adalah benih-benih dari lahirnya Abdullah bin Mujib Radikal ini adalah Ibnu Muljam. Ini telah lahir, ini harus waspada. Ini bukan Islam. Tapi ayat Ibnu Muljam dengan salah. Dia hafid Quran. Dia hebat dalam mempelajari mata ayat. Tapi menurut saya dia bukanlah Islam. Dia adalah radikal. Ali bin Abi Thalib lah yang benar-benar Islam. Ali bin Abi Thalib pemimpin yang bijaksana. Tapi apa ya ketika berhadapan dengan Ibnu Mujah? maka rusaklah pada saat itu sehingga menubuhnya membunuh Ali padahal Ali begitu bijaksana Ali begitu baik Ali begitu perhatian kepada rakyatnya tapi Ibnu Mujam tidak bersyukur meskipun dia mengenal banyak ayat, hafal ayat, hafal Al-Quran tapi hatinya ditemui kedengkian dia bukanlah Islam, tapi dia adalah radikal. Jadi tidak ada Islam radikal di Indonesia, yang ada adalah Islam dan radikal. Jadi Islamnya Islam, radikal ya radikal. Islam itu penuh dengan rahmat. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu penuh dengan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tolong kalau Anda mengaku Islam, pahamilah tentang aku yang sejati. Bismillah. Karena kalau dengan memahami aku yang sejati, maka hidupmu akan penuh dengan kasih sayang dan kamu akan bersyukur dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Alhamdulillah ya Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.